Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Saudara kini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya para da'i-da'iyah Dimana saja anda berada Apa kabar iman anda pagi ini Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke sehari Bahagia rasanya pagi ini teledakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda Teledakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami untuk menjadi peserta dan dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan turut berduka cita atau berbela sungkawa atas berpulangnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid tokoh besar di negeri ini iya. yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan Amin. memberikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya. Amin. Pagi ini saya tidak sendirian, masih ditemani oleh adik saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? ya? Sehat Alhamdulillah, Kak Keri. Kita ya. bisa sapa juga untuk Betul, untuk pemirsa dan juga para da'i dan juga daya yang ada di rumah. Dan mungkin kami informasikan pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai makna tahun baru dalam Islam dan bagi Anda yang berpartisipasi kami mengundang di 5743476 atau 0215743478 dengan passwordnya apabila sudah tersambung adalah Balizu Ani Walau Ayah. Dan pada pagi hari ini telah hadir seperti biasa dua orang Dewan Hakim yang akan menilai pemaparan dari para dai dan juga daya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. K. Haji Hambali dan juga Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. -hmm. Ya. Dan uh, seperti biasa juga mungkin kita informasikan sekali lagi mengenai tema hari ini adalah Betul. makna tahun baru dalam Islam. Dan Anda hmm. ber bisa berpartisipasi dengan ya, mendownload ya. <laughs> 5743476 atau 0215743478 dan mungkin sekarang kita akan simak terlebih dahulu pemaparan ya, Pembekalan Oh ya, pembekalan ya, Dari Dewan Hakim ya, silahkan. Supaya bagi Anda yang akan bergabung bersama dakwah tentu sudah memiliki persiapan Betul. Sekaligus nanti ada wawasan yang lebih jelas mm -hmm. kepada Dewan Hakim kami persilakan untuk memberikan paparannya mungkin salah satu dari Dewan Hakim Pak ya. Ustadz Lutfi atau Ustadz Hambali Pak Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Innal hamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am wala Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am wala Bersyukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa Yang atas perkenan rahmat dan karunianya nya Allah perkenankan kita terus mengikuti irama pergeseran masa dan pertukaran waktu. Hari berganti minggu, minggu berlalu kita berhadapan dengan bulan, dan dari satu bulan ke bulan berikutnya, tanpa terasa insya Allah, saat ini kita berada di penghujung tahun 2010 2010 <laughs> Maaf, 2009 memasuki 2010 iya. iya. ya Ustaz ya Dengan demikian bertambahlah usia kita dari jumlah bilangan Kendati pada hakikatnya berkurang pula satu tahun kesempatan hidup dan kehidupan kita di dunia yang fana ini Di tahun miladiah ini atau tahun masehi ini Tele dakwah kita akan mengacu kepada makna tahun baru dalam Islam. Sudah barang tentu para dai dan daiyah setanah air akan melengkapi bahasan-bahasan yang akan ditampilkan atau akan mengulas persoalan makna tahun baru Islam ini dengan dalil-dalil qat'i, dalil-dalil nakli dan juga akli. Sebagaimana biasa, waktu kita sangat terbatas satu peserta tidak lebih hanya tiga menit saja. Padahal enam item yang akan kami nilai. Pertama, bobot atau konten bobot dari uh, yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, kelancaran. Sebab kadang banyak terjadi terjadi stagnan kalimat. Perlu diperhatikan. Yang paling penting di antara itu adalah ketepatan waktu banyak di antara peserta para dai ataupun ya saking asyiknya mengulas masalah paragraf terlalu panjang sehingga isi tidak tercapai bahkan uh, penutup uh, juga tidak diberikan vokal ini penting juga pada bagian keempat kami juga akan meneliti tentang vokal dari peserta vokal amat penting dalam dunia dakwah vokal ini menentukan modal kita sebagai seorang dai letaknya di tenggorokan kita kalau vokal sudah baik, maka uh, eh, audien ataupun jamaah yang kita hadapi akan merasa tenang dan mudah mengikutinya. Dan yang kelima intonasi, sedangkan uh, yang terakhir adalah artikulasi. Jangan terlalu buru-buru dan jangan juga terlalu lama. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Selamat uh, mengikuti dakwah, Semoga ridha Allah selalu menyertai kita. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih kepada Ustadz Hambali yang sudah memberikan bekalan buat kita semua, khususnya ya. para dai-dai ya. Betul sekali. Jadi betul-betul harus diperhatikan apalagi waktu hanya 3 menit di mana kita akan memberikan waktu sebanyak itu ya, Kak mm ya. Dan sekarang tentu saja para mm-hmm. dai-dai ya bisa bersiap-siap <laughs> untuk menyampaikan tausiahnya ya. buat kita semua. Anda bisa mencari referensi dari Al-Qur'an, hadis hadis atau mungkin kaul-kaul ulama juga referensi lain Betul. yang tentu saja nanti antara tema dengan isi ada keterkaitan karena ini masuk e, bagian dari yang dinilai oleh dua orang dewan hakim kita dan tema kita adalah makna tahun baru dalam Islam. Kami nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Ya. Jika sudah tersambung nanti passwordnya adalah beliru ani walau ayah. Ini harus selalu diingat ya Put ya. Betul, karena ini adalah merupakan ikon kita ya ya. Kak ya. Dan silahkan untuk para dai dan juga daya kami menantikan partisipasi Anda. Dan mungkin sebelum kita akan terima telepon dari hmm. Anda, kita harus break dulu sejenak Kak Ferry. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tele Dakwah. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kami informasikan sekali lagi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah makna tahun baru dalam dalam Islam dan kami menantikan partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478 di mana passwordnya adalah baligu ani walau ayah yang selalu harus di ini ya selalu disampaikan, disampaikan terlebih dahulu betul. pada saat salam sapanya sudah saling <laughs> berjawab dan hmm. memang kita bertepatan juga dengan tahun baru Hijriah. Kita baru memasuki beberapa mm -hmm. hari tentu saja, yakni 1431 Hijriah. Mm -hmm. Tentu ada semangat kita untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai amal saleh kita. Mm -hmm. Kita akan coba sapa barangkali sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa selanjutnya Bapak? Balighu anni walau ayah. Iya, bagus. Volume TV-nya bisa dikecilkan dulu, Pak. Boleh, terima kasih. Iya. Cukup. Cukup. Dari Bapak siapa di mana nih Pak? Saya Badrudin dari Bandung. Iya, silakan Pak Badrudin. Temanya adalah makna tahun baru dalam Islam. Waktu ada tiga menit, bisa dimulai sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah para pendengar pecinta tegaknya Islam di seluruh Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat mengetahui insya Allah Islam adalah agama yang dibenarkan oleh Allah dan agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya dinullah. Al-Qur'an mengingatkan, "A'udzubillahi rajim. Inna dina indallahil Islam. Wallahu Berkenaan dengan makna tahun baru Islam ataupun tahun baru dalam Islam, terutama yang berdasarkan penanggalan Hijriah. Saya ingin mengatakan bahwa ketika umat Islam memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap penanggalan-penanggalan berdasarkan penanggalan Hijriah. Ini menunjukkan bahwa insya Allah umat Islam akan semakin meningkat kesadarannya terhadap kesadaran untuk menegakkan agama yang dimilikinya. Di antaranya adalah ketika kita masuk kepada tahun baru Islam, betapa penanggalan itu sendiri dan betapa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi titik mangsa kalau istilah Sunda akan tegaknya dan akan keharusan kita untuk cinta kepadanya. Dan oleh karena itu pula betapa hebat dan betapa dahsyatnya gagasan yang dimunculkan oleh Umar bin Khattab. Ketika para sahabat berupaya mencari titik setar harus dari mana penanggalan hijriah dan tahun pertama Islam itu sendiri maka yang di ACC dan bahkan yang diabadikan dalam memori kita umat Islam di akhir zaman ini adalah setarnya sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Makkah menuju Madinah, yaitu yang dinamakan hijrah. Dan walaupun hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pada bulan Muharram, tetapi pada bulan Rabiul Awal. Hanya nama-nama bulan sebelum penanggalan itu sendiri dan tahun pertama itu sendiri ditetapkan, nama-nama bulan itu sudah ada sebelumnya. Kemudian, bahwa ketika kita masuk kepada tahun baru hijrah ini, paling tidak kita menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Yang kedua, kita juga bersyukur atas apa yang telah kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita berupaya untuk mengakhiri apapun juga yang tidak pantas kita lanjutkan. Dan yang terakhir Baik, terima iya. kasih ya. Bapak Badrudin dari Bandung Otomatis terputus karena waktunya habis Iya, saya sekali ya. belum sampai tuntas ya materinya Betul, baik kita harus terima telepon lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya, baik Bapak pasusnya dulu Baligu anni walau ayah ya. Sampaikanlah satu ilmu walau walaupun satu ayat. Ya, baik. Dengan Bapak siapa dan di mana ini Bapak? Pak Yori di Tebet. Baik Pak Yori dari Tebet, sudah tahu ya tema hari ini makna tahun baru dalam Islam bisa dimulai dari sekarang silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amrihi wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirat hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memaknai tahun baru sebagai umat Islam yang dilakukan adalah memaknai ahlak kita sebagai makhluk Allah. Memaknai ahlak kita bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Bagaimana memaknai akhlak kita lebih baik? Allah menuntun kita bahwa berakhlak itu tidak hanya kepada Allah. Akhlak berakhlak itu tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada istri atau suami, berakhlak kepada anak-anak, berakhlak kepada keluarga dan kerabat, berakhlak dengan so eh, tetangganya, berakhlak dengan saudara-saudara dan teman-temannya, berakhlak dengan masyarakatnya. Sehingga berkarakter ini membuat kita memahami bahwa hal-hal yang harus kita lakukan tidak hanya beribadah kepada Allah tapi berakhlak kepada yang tadi telah disebutkan. Bagaimana berakhlak kepada Allah bukan saja dalam bentuk ritual tetapi yang non ritual. Berakhlak ritual ada yang berakhlak dalam bentuk rukun seperti rukun Islam tetapi ada juga yang sunnah-sunnah. Ada juga yang fardu kifayah. Berakhlak juga ada yang dalam bentuk uh, non-ritual. Bentuk non-ritual itu adalah e, seperti yang disebutkan berbuat baik kepada orang tua misalnya. Yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Bagaimana akhlak ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Apabila so, kita sedang ada di suatu ruangan, orang tua datang ke ruangan tersebut. Sebagai seorang muslim, hal yang kita harus lakukan adalah berdiri, mencium tangannya, kemudian berkata lemah lembut kepadanya. Demikianlah akhlak yang harus kita perbaiki. Di samping kecerdasan juga yang harus kita tingkatkan dalam memaknai harus tahun baru. Sehingga kecerdasan intelijensi dan kecerdasan emosional harus dilengkapi atau ditambah <coughs> eh, dalam eh, memaknai eh, tahun demi tahun. Wassalat wassalam uh, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Yori dari Tebet bagus sekali ya hmm, intinya tepat adalah waktu tepat waktu hmm. intinya adalah beliau mengatakan bahwa harus memperbaiki akhlak dari hari ke hari iya betul dari tahun ke tahun pastinya menjadi, menjadi lebih baik lah ya, ya. <laughs> dan kita masih nantikan yang lain tampaknya langsung ada yang tersambung Assalamualaikum Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya, Pak. Maksudnya baligh ani walau ayah. Dari siapa di mana? Dari Bapak Suyatno di Jakarta Utara Pademangan. Iya, okay. sudah tahu ya temanya ya? Insya Allah. Waktunya 3 menit, Fabel bisa dimulai dari sekarang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Dewan juri yang saya hormati dan saya muliakan Kita hidup pada saat ini di zaman era globalisasi yang penuh dengan ilmu dan teknologi Sebagaimana tahun dalam tahun berubah, tahun demi tahun selalu berganti. Bagaimana kita bisa memaknai hidup ini dengan penuh pengorbanan? Hidup tanpa pengorbanan tidak namalah hidup. Kalau kita mau jadi pohon yang besar, maka kita harus terima apa tantangan itu. Terkena angin iya, tapi kalau kita tidak mau terkena angin yang besar, jadilah rumput. Tidak terkena angin memang, tapi terinjak oleh kebau. Tahun baru ini kita maknai dengan selalu islahul kulub, islahul hati. Bagaimana kita bisa memaknai hidup ini dengan penuh perjuangan. Kalau kita bisa mengintrospeksi diri kita dengan baik, insya Allah hidup kita semakin baik. Hidup kita bisa melangkah kepada apa yang kita cita-citakan tidaklah pantas bagi umat manusia untuk mengorbankan dirinya berpora-pora untuk berbahagia, untuk merayakan tahun baru. Tidaklah pantas bagi umatnya Nabi besar Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kalau kita bisa meneladani Rasul pada tahun baru ini, niscaya insya Allah kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahun baru ini kita maknai dengan penuh daripada kekhusyuan hati meneladani apa yang telah diberikan oleh Rasul menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasul niscaya kita akan menjadi umat yang terbaik umat yang dicintai Rasul kalau tahun baru ini kita rayakan dengan apa dengan menggunakan petasan kembang api dengan menggunakan pora-poranda niscaya apakah kita sudi melihat daripada saudara kita yang tidak bisa membeli beras apa kita kita apakah kita kita rela melihat saudara-saudara kita yang tidak bisa makan? Apakah kita senang melihat penderitaan tetangga kita dengan kebahagiaan yang kita gunakan? Kalau kita meneladani tahun baru ini dengan penuh makna, dengan tahun yang penuh demi daripada hidup kekhusyuan niscaya kita akan menjadi umat yang berbahagia. Usikum minasi bitakallah. Wallahu wafiq ila ahwani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suyatno dari dari Pademangan Jakarta Utara. Iya. Bagus sekali mm -mm. isinya ya. Baik, kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga daya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai makna tahun baru dalam Islam dan seperti tadi banyak yang mengatakan bahwa harus lebih baik dari tahun, ini, yang lalu. Tapi harus lebih baik lagi untuk tahun yang mendatang iya, pastinya. Iya. Kita harus terima lagi Assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Passwordnya dulu Bapak. balik johani walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana? Rahmat Hidayat. Pak Rahmat di mana, Pak? Dari Bogor. Dari Bogor. Baik, Pak Rahmat sudah siap ya? Makna tahun baru dalam Islam waktunya tiga menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli silafi wal wafa Amma ba'du Dewan juri yang saya hormati Para pemirsa KPRI yang berbahagia segala hal yang terjadi dan menimpa kita di dunia ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jika kita terima dan kita renungi dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih, termasuk pergantian tahun, baik pergantian tahun Hijriah maupun pergantian tahun Masehiyah. Karena pada hakikatnya, pergantian tahun merupakan bentuk realita dari adanya perjalanan matahari dan bulan serta adanya perputaran bumi. Semua ini merupakan sunatullah yang yang menandakan bahwa semua makhluk yang ada di bumi harus mengalami pergantian dan perubahan yang pada akhirnya akan mengalami kerusakan. Bagaimana Allah jelaskan dalam surat rahman ayat 26, "Kullu man Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Oleh sebab itu, dengan adanya pergantian tahun ini, mari kita jadikan barometer dan muhasabah terhadap perubahan-perubahan yang kita alami dalam hidup ini. Baik perubahan dalam ekonomi, karir, usaha maupun perubahan dalam ibadah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asri yaitu wal asri demi masa innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Illa amanu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman bukan orang-orang yang imannya asal-asalan bukan orang yang imannya masih tercampur dengan kemusyrikan sebab di akhir zaman ini banyak orang yang mengaku beriman tapi iman yang masih kotor masih tercampur oleh kepercayaan-kepercayaan yang mengarah kepada kemusyrikan selanjutnya Allah, dalam ayat tadi Allah jelaskan wa amilus yaitu orang-orang yang bi yang biasa berkarya nyata untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Karena pada saat ini banyak orang yang ingin sukses tapi tidak mau ada proses, ingin kaya tapi tidak mau bekerja, ingin bahagia tapi tidak mau berusaha inginnya apa yang ia mau harus ada apa yang ia cita-citakan harus terwujud semua itu bagi kita mustahil atau impossible juga bertentangan dengan firman Allah inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan Ya, iya. baik. Pak Rahmat Hidayat. Waktunya sudah habis sudah Kak Sudah salah menutupnya belum ya atau ya. penutup kalimatnya masih belum. <laughs> Tapi tidak masalah ya. Allah Dewan Hakim tetap akan memberikan penilaian yang terbaik untuk Anda semua para dai daiyah. Oleh karena itu kami masih mengundang Anda yang lain di seluruh tanah air apalagi yang belum berkesempatan untuk menjadi peserta dalam dakwah ini, kami mengundang kesertaan Anda dan tampaknya sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Baliguani walau ayah. Iya, dari siapa di mana nih? Pak Hidayat Semarang. Hmm, Pak Hidayat belum berkesempatan jadi penyampai terbaik ya Pak ya? <laughs> pernah. Oh pernah di waktu yang lalu? Ya waktu yang lalu. Baik Pak, waktunya tiga menit. Tema kita adalah makna tahun baru dalam Islam. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasina amaluhu wa sarun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah bicara tentang tahun baru ada tahun baru Islam Hijrah dan ada tahun baru Masehi karena tema ini adalah makna tahun baru dalam Islam, maka saya bicara secara umum. Sebaiknya orang berpikir, min aina, limada, ila aina. Dulu kita dari mana, hidup untuk apa, dan besok mau kemana. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan. Besok kita akan masuk tahun baru Masehi 2010. Sedangkan kemarin kita telah tinggalkan tahun baru Hijrah yang dimasuki dalam beberapa minggu yang lalu. Ada tiga Jumat yang sangat punya arti. Jumat yang pertama adalah tahun baru hijrah. Jumat kedua kemarin adalah hari Natal. Dan besok Jumat ketiga adalah tahun, tahun baru Masehi. Kita kita persiapkan apa belum untuk menghadapi segalanya ini. Dan apa sebenarnya yang ada dalam rahasia hari Jumat itu? Masya Allah, marilah kita ikuti apa yang menjadi tuntunan Rasul bahwa bu'istu utami mama makarimal akhlak kita ciptakan akhlak yang baik, kita ciptakan suasana yang tenteram, dan kita ciptakan dunia ini supaya menjadi dunia yang diridhoi oleh Allah. Saudaraku, marilah kita bersama-sama mengabdikan diri kepadanya. Ikmal di dunia karena kata Islam, dan wakmal di akhirat karena kata mutu Marilah kita beramal seharapkan hidup selamanya, tapi kita beribadah seakan kita besok mati. Demikian mudah-mudahan ini jadi perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, baik Pak Hidayat dari Semarang, terima mm -hmm. kasih banyak dan kita masih terus nantikan partisipasi para dai dan juga ya. tapi mungkin sebelumnya masih tetap oh, masih tetap ya nanti saja baik. dulu ya baik dan mungkin kami informasikan terlebih dahulu bagi para penyampai terbaik yang nanti akan keluar sebagai pemenang jangan lupa untuk menyatakan foto keram postcard karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final dengan identitas yang lengkap dan asli pastinya hmm. Itu Dan wajib. tertukar. Iya, betul sekali itu wajib. Oke, baik kita harus terima telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu passwordnya? Baliku ani walau ayah. Iya, dengan Ibu siapa dari mana ini? Ibu Nur Hayati di Jakarta. Dari Jakarta. ibu Nur Hayati semangat Ibu ya. Iya. Baik, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa TBRI yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia karunia nikmatnya Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam pergantian tahun ini membuat kita sadar bahwa umur kita telah bertambah dari satu tahun menjadi dua tahun dan yang lima tahun menjadi lima puluh satu tahun dan begitulah seterusnya. Akan tetapi harus kita sadari pula bahwa dengan bertambahnya tahun akan semakin berkurang satu tahun. Dengan demikian, hendaknya kita mengoreksi hasil amal perbuatan kita pada masa lalu. Koreksilah diri kita masing-masing dengan kacamata agama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikuli umatin ajalun, fa idza ja'ala ajaluhum la yasiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Maka marilah kita gunakan sisa umur yang ada dengan amalan-amalan yang baik. Rasul saw bersabda, Khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya dan sejelek-jelek manusia adalah yang diberi umur panjang dan jelek amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad. Marilah kita ganti lembaran yang baru dengan tinta emas. Itulah makna pergantian tahun baru yang sebenarnya. Walaupun tahun berganti tahun, kalau perbuatan kita tidak berubah ke arah yang lebih baik, itu namanya manusia yang sangat merugi. Marilah kita bersama-sama umat Islam semuanya seluruhnya terutama untuk kita berlomba-lomba di dalam e, mengejar kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang bagus itu dengan e, Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur Hayati dari Jakarta. Mm -hmm. Baru satu nih daiyahnya Kak Kiri Iya, kita memang senang ya kalau ada daiyah masuk. Uh -uh. Biasanya didominasi oleh para dai. Mm -mm. Silakan kami masih nantikan kesertaan Anda yang lain terutama yang mungkin sekarang masih terus mencoba. Biasanya ya agak susah begitu ya. -hmm. Oleh karena itu memang harus sabar, dicoba dan dicoba terus sehingga insya Allah Anda akan tersambung dengan kami dan tampaknya sekarang ada yang tersambung betulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak. Balighu Ani walau ayah. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Hatibi, Bojonegoro Serang. Iya, Pak Hatibi sudah tahu temanya ya? Iya. Pak, volume TV-nya bisa dikecilkan sedikit? Oke. Okay. Ya udah pak. Ya silakan pak, waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan para hadirin semua yang ada di seluruh tanah air yang saya muliakan. Izinkanlah pagi ini bahwa saya mendapat kesempatan lagi untuk tampil di tele ini dalam tema yang baru yaitu tema <clears throat> maknai tahun baru dalam Islam. Kita sama-sama mengetahui bahwa dalam tahun baru Islam adalah satu Muharram itu sebagai awal daripada tahun baru Islam. Jadi bulan satu Muharram itulah sebagai tahun baru Islam. Jadi tidak ada duanya kecuali satu Muharram yaitu bulan Islam dan tahun baru Islam. Jadi kita harus mengingat apa makna daripada pergantian tahun. Dari pergantian tahun itu apa yang sudah kita pikirkan atau kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang nikmat kita terima, baik itu nikmat uh, jiwa kita yang masih hidup ini maupun ya harta benda yang kita terima inilah merupakan suatu nikmat. Dari nikmat-nikmat itu kita harus menyadari bahwa semuanya adalah untuk beribadah. Jadi makna daripada tahun baru Islam itu adalah untuk beribadah, untuk selalu mendekatkan kita kepada Allah, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menghidupi kita. Untuk apa kita hidup selama ini? Ganti tahun, ganti bulan, ganti hari, tapi tidak ada istilahnya untuk majunya beribadah kita, terutama akhlak kita. Yang mana akhlak sekarang ini, kalau kita kaitkan untuk memaknai tahun baru itu, itu kayaknya tidak ada perubahan, bahkan nambah terpuruk, nambah terpuruk, yaitu dalam akhlak sopan santun adab kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam mayoritas. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak atau ibu-ibu seluruh tanah air Indonesia bahwa kita barusan kemarin ini sudah berganti tahun. Jadi satu lembar kita tulis yang baru barangkali itulah ya amanat dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hatibi. Hatibi dari Serang, Banten ya. ya. Baik, kita masih menantikan partisipasi para dai dan juga dai yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas satu mengangkat tema mengenai makna tahun baru dalam Islam, seperti apakah makna tahun baru tersebut ya Kak ya. Karena insya Allah besok sudah 2010 ya. Insya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan usia kita juga sampai ya. Amin, amin. Kita harus terima telepon dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya? Balihuani ani walau ayah. Wah, merdu sekali. Dengan Bapak siapa dari mana ini? Zainuddin Bekasi Timur. Baik, Pak Zainuddin semangat sekali hari ini ya. Iya. Baik, bisa dimulai dari sekarang waktunya 3 menit. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billah bismillah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da hamma ba'du. Pemirsa TVRI yang kami hormati. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ta Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yaitu hari akhirat dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan sungguh tepat tahun Islam adalah hijriah atau hijrah betapa tidak ketika masa perjuangan mensiarkan Islam di Mekah selama 13 tahun menghadapi ancaman yang luar biasa sulitnya, maka diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Di Madinah inilah diperkirakan Islam bisa diterima masyarakat dan bisa berkembang. Jika tidak, hijrah dikhawatirkan tidak eh, jika tidak hijrah dikhawatirkan Islam akan musnah. Begitulah pentingnya hijrah sehingga dijadikan nama tahun perhitungan Islam. Pemirsa rahimakumullah. Tahun baru Islam tidak perlu disambut dengan pesta pora, hura-hura atau kembang api. Justru tahun baru Islam harus dijadikan momen yang penting untuk mengevaluasi diri, muhasabah. Kita perlu memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok peribadatan, amal sosial, apa saja yang sudah kita kerjakan, berat ataupun ringan. Demikian pula larangan Allah. Jangan-jangan masih ada dilakukan walaupun sedikit. Hasibu qabla an tuhasabu. Menghitung-hitung introspeksi diri masing-masing sebelum menghitung hmm. sebelum dihitung pada hari perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Semoga kita bisa mengevolusi diri apa yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Zainuddin dari Bekasi. Ya, bagus sekali ya. Mm -mm, Jelas ya tartil gitu ya hmm. bisa kita simak dengan baik Betul. tapi tetap dewan hakim yang memberikan penilaian akan memberikan penilaian siapakah di antara Anda yang nanti akhirnya keluar sebagai penyampai terbaik kita sambut yang berikutnya assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh passwordnya Bapak Baribu Alni walau ayah bagus dari Bapak siapa di mana Abdul Ghani di Jakarta Utara ya silakan sudah temanya ya Pak ya Iya. Waktunya tiga menit, bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala Muhammad wa ala ali wa وصحبه ajma'in amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini izinkan saya memberikan tausiah mengenai makna tahun baru dalam Islam. Salawat dan salam tidak lupa tercurah pada siri kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Sesungguhnya Allah menciptakan kita di muka bumi mempunyai tujuan sebagai khalifah fil ard dan Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengetahui bahwa sesungguhnya Makna tahun baru dalam Islam adalah momentum agar kita muhasabah diri sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi adalah sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah fil ar. Sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-Mulk ayat 2 الذي wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu أحسن Wa huwal azizil ghafur Jika kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa sungguhnya kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini adalah momentum untuk kita introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun akhlak yang baik, membangun kepribadian yang baik pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada setiap manusia. Oleh sebab itu, makna tahun baru dalam Islam adalah momentum untuk muasabah diri kita, memperbaiki kehidupan kita di, di di kemudian hari. Atau jika kita melihat di ayat yang lain di surat Al-Asr bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita untuk memperbaiki diri kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, iya baik sekali terputus ya Put. Iya, Pak Abdul Gani kan dari Jakarta iya. Utara. Ya, baik kita masih terus menantikan partisipasi para dai dan juga dai yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Betul. Baik. Dan mohon diperhatikan untuk masalah durasi waktunya mm -hmm. karena waktunya hanya 3 menit sehingga jangan sampai terputus secara otomatis disebabkan karena memang ada sedikit kata-kata ya. yang belum terselesaikan. Betul. Kita lagi terima dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Pasosnya. Tele tele dakwah. Iya. Hmm, Baligu ani walau ayah. Iya, Saya Bapak Najarudin, Bu. Ini saya ingin menanyakan sama Ibu ini di dalam tahun baru ini. Iya, baik. Mohon maaf Bapak, dari Bapak siapa dan dari mana ini? Najarudin di Cipete, Bu. Dari hmm. Cipete ya. Baik, ya, Bapak ya, sudah tahu ya tema hari ini adalah makna tahun baru dalam Islam. Ini adalah lomba berdakwah melalui pesawat persatuan. Iya betul. Iya baik, betul. silahkan bisa langsung dimulai Bapak. Saya minta petunjuk dari Pak Ustadz ini Bu nih dari tahun kemarin saya memang ya, baik. Ya, baik Bapak mungkin nanti bisa disambung di lain waktu karena sekarang ini saatnya untuk para dai daiyah berlomba menyampaikan dakwah secara lisan Betul. melalui pesawat telepon. Mungkin di belakangnya tadi ada yang tersambung, Put. Coba disapa <laughs> kembali. Baik, baik kita harus terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Pak. Iya, baik. Bapak dengan Bapak siapa dan di mana ini? dengan bapak Baik, Bapak mohon maaf suaranya kurang jelas kita mendengarnya di studio bisa dikeraskan lagi ya Pak ya? Iya, ya, baik. Makna tahun baru dalam Islam waktunya 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamualaikum ala sayyidina wa ala alihi wa Tahun baru sesungguhnya adalah sebuah keramikan tahun lama ke tahun yang akan datang. Dalam tarikh Basri itu sudah dijelaskan bahwa hijrah sesungguhnya adalah perpindahan dari kebodohan menuju kepada kecerdasan dari kekriminalan oleh karena itu bagi umat Islam sendiri tahun baru itu adalah perpindahan dari ketidaknyamanan ke keamanan satu hal yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya Ketika dia ada perubahan bagi kita, maka sesungguhnya kita sudah gagal mendalam kita kita sebagai hamba Allah. Di mana kadang-kadang logika kita dan nafsu kita seringkali berbentur, seringkali kita yang seringkali bertentangan. Oleh karena itu, wahyu itu turun sesungguhnya adalah untuk mengkanter logika kita yang sering logika kadang-kadang diagungkan sehingga ibu Tuhan seringkali dibelai ibu Tuhan itu seringkali terbulang kali oleh karena itu makna tahun baru itu sendiri adalah ketika para kaum muslim terhimpit di Mekah maka kemudian logika mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan keluarga, kekuatan komunitasnya pada saat itu. Sehingga Allah menyarankan kepada Rasul untuk melakukan hijrah. Ini adalah salah satu cermin dari kelemahan logika. Intinya adalah ketika kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan otak kita, menciptakan semua raga dan kita, maka karena lain hanya satu hal yang perlu kita lakukan, yakni kita mengedepankan ide Allah daripada ide kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi, ketika kita yakin kepada Allah, maka yakinlah kepada ide dan juga ide Rasulnya. Pot ya karena tadi kita kurang jelas mendengar nama dan juga belum alamatnya. dicatat. Nah, ah. tapi kami tetap mengucapkan terima kasih atas kesertaannya ya. meskipun namanya belum tercatat mudah-mudahan teleponnya belum terputus. Kami masih menunggu yang lain. Silahkan kesertaan Anda kami nantikan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, passwordnya adalah balighu ani walau ayah. Kemudian jangan lupa nanti kami akan menanyakan juga namanya. Karena memang kepentingannya diantaranya adalah untuk dicatat ya. Sehingga ya. nanti ketika Anda keluar sebagai penyampai terbaik, kami akan mudah untuk melakukan hubungan komunikasi berikutnya. Ya. Tampaknya mungkin ada yang sudah tersambung. Coba saya sapa. Assalamualaikum. Ya, silahkan Bapak atau Ibu. Ya. Sudah terdengar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya Pak. Ya, Kalibu Ani Walau Ayah. Ya, bagus. Dari Bapak siapa di mana? Pak Aris Gunawan dari hmm. Sidoarjo. Hmm. sudah tahu Pak ya, sudah tahu Pak ya temanya adalah makna tahun baru dalam Islam. Iya. Silahkan Pak, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama tasdu. Qala Rasul sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasul Inna kaumit takhudu hadal qur'ana mahjura. Surat 25 ayat 30. Yang artinya berkatalah Rasul, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an disiasiakan Subhanallah, ayat ini sudah turun pada 14 tahun 14 abad yang lalu yang menggambarkan bahwa pada suatu saat nanti umat Islam telah menyanyiakan Al-Quran. Nah, apakah zaman ini sudah terjadi? Saya melihat sudah. Umat Islam sudah tidak lagi mempelajari Al-Quran, hanya sampai pada membaca. Padahal perintah dalam Al-Quran Yang pertama adalah Ikhra' bacalah Yang kedua adalah memahami uh, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab Agar kamu memahami Ini di surat Yusuf ayat 2 Yang ketiga perintah menghayati Perintah Al-Quran Menghayati ini ada di surah 38 ayat 29. Nah, risiko dari tidak <clears throat> memahami Al-Quran atau menyanyiakan Al-Quran, maka masuklah paham-paham yang lain dari Al-Quran. Untuk itu, dalam tahun baru Hijriah ini kita kembali kepada Al-Quran kita pelajari, kita pahami, kita hayati, kita jadikan konsep amalan <clears throat> yang dari Al-Quran. Dan janji Allah apabila kita melaksanakan hukum-hukum Quran, Allah akan menurunkan rahmat. Mungkin itulah yang bisa menggantikan azab dengan rahmat. Demikianlah iya. yang saya sampaikan. Mari kita kembali ke Al-Quran. Mari kita kembali. Iya, baik. Terima kasih Pak Arif Genawan dari Sidoarjo dan Mbak Arif merupakan peserta terakhir Betul. untuk teledawa pada hari ini. Hmm. Dan sebelum kita akan uh, mengetahui siapakah yang keluar sebagai penyampai ya, terbaik, terbaik, kita hmm. akan dengarkan terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lutfi Fatullah. Kepada Ustadz Lutfi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Uh, Alhamdulillah pada pagi hari ini saya gembira karena banyak yang bagus banyak yang bagus tapi banyak yang rambu-rambunya lupa karena kebagusan jadi jadi lupa. Uh, catatan saya harus diingat bahwa metode dakwah itu atau metode khutbah itu ada macam-macam. Ada yang ajar, ada informasi, ada dialogis, ada doktrin, ada nasihat. Nah, kebanyakan dari peserta sekarang adalah bentuknya dialogis. Tapi karena dialog ini uh, harus di, diingat bahwa yang bentuk dialog kadang-kadang pidatonya jadi hilang. Sedangkan kita ini tema kita di acara kita adalah seri dakwah. Jadi harus dipertahankan eh, dakwahnya itu atau pidatonya itu harus tetap dipertahankan. Jangan sampai hilang. Boleh kita menggunakan metode dialog akan tapi jangan sampai sesuatu yang yang malah harus kita tonjolkan jadi jadi hilang. Eh, contoh yang lain adalah eh, banyak para peserta yang mendahului dengan uh, eh, sana Allah memuji Allah dan selawat. Akan tapi ada beberapa peserta yang uh, alhamdulillahnya pendek, selawatnya kepanjangan. Harusnya diimbangi. Kalau selawatnya panjang, ya alhamdulillah uh, panjang. Kalau alhamdulillah pendek, selawatnya juga uh, pendek. Jangan sampai tidak tidak berimbang. Uh, terus kalau yang satu persatu, uh, ibu atau bapak Badrudin ya di di Bandung uh, <clears throat> kita jangan terlalu cepat mengatakan wallahu alam bimuradi sebelum mentakwil. Tadi Bapak terlalu cepat uh, mengutip ayat langsung mengatakan wallahu alam bimuradi. Padahal biasanya takwil dulu baru setelah itu kita akui bahwa yang wallahu alam bisawab atau wallahu alam bi uh, eh, bi muradi. Uh, terus ada Pak Pak Yori. Pak Yori tidak pakai wabak dua. Eh. Pak Rasulullah SAW di antara metode Rasulullah berdakwah atau berkhutbah adalah antara isi dengan mukaddimah diselingi dengan kata-kata amma ba'du atau uh, wa ba'du dan ini merupakan ciri-ciri seorang uh, dai dalam menyampaikan khutbah bahkan ketika khutbah Jumat ini uh, disunnah muakadkan untuk mengatakan wa ba'du atau uh, amma ba'du uh, terus hubungannya ada akhlak dengan tahun baru agak sedikit kurang ditarik ya Eh, terus oh, Pak Yori dialognya terlalu ngobrol uh, terus akhirnya akhir kalamnya berkali-kali jangan terlalu dipaksa Pak uh, kalau sudah akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ada juga ada ada uh, peserta di sini Pak Suyatno udah bagus sekali sayang sekali beliau terlalu ingin memasakkan wallahul Muafik ila aqwamit thoriq udah habis waktunya tetap ingin mengatakan itu padahal bisa ditutup dengan rabbil alamin eh, itu sebagai sebagai penutupnya terus Pak Rahmat uh, konsepnya bagus dialognya cukup penutupnya yang yang yang tidak sampai Pak Hidayat dialognya uh, terlalu datar Pak ya uh, waktu waktunya tiga menit jadi jadi kurang Ibu Narhayati terlalu cepat Bu Ibu kesan membacanya kelihatan Bu harusnya ibu boleh membaca tapi jangan sampai seperti orang membaca tetap harus mempertahankan seperti orang yang berpidato nah, ya. Bapak Hatibi di Serang uh, terlalu dialogis uh, penutupnya uh, bagus uh, Pak Zainuddin di Bekasi gaya Sundanya cuma mukodimahnya padahal kalau gaya Sundanya itu ingin dijadikan sebagai warna dari hmm. pidatonya <clears throat> ceramahnya ini jadi bagus Pak Sayang Bapak cuman Assalamualaikumnya aja sama <laughs> ketika membaca ayatnya Yang lainnya gaya Sundanya hilang Pak uh, Ini sayang Pak Abdul Ghani di Jakarta uh, Intonasinya yang kurang Pak Intonasinya yang kurang Dan terlalu banyak mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya hitung lebih daripada 10 kali Bapak mengucapkan Allah subhanahu wa ta'ala Padahal waktu kita cuma 3 menit Kenapa kita tidak mengganti kata-katanya dengan kata-kata yang lain Eh, dan yang terakhir uh, ini agak lambat ya, uh, lambat sekali dan Pak Aris di di sidoarjo terlalu dialogis dan uh, lambat. Nah ini mungkin catatan saya. Uh, ada yang bagus hmm. tadi Pak uh, Suyatno kali ya. Ini sudah pidatonya sudah bagus, tinggal isinya yang kurang Pak. Perbaiki hmm. isinya. Terima kasih. Walhamdulillah Iya, baik. Terima kasih Ustaz Lutfi. Dan sekarang kita langsung akan umumkan siapakah penyampai terbaik pada hari ini. Dan para dai dan juga daya penyampai terbaik pada hari Kamis jatuh kepada Bapak Suyatno dari Jakarta Utara pada Pademangan dengan jumlah nilai 160. Barakallah selamat pada Bapak Suyatno dari Jakarta Utara. Iya, dengan demikian ya. akhirnya kebersamaan kita harus habis sampai di sini dalam kesempatan kali ini. Insya Allah Tele Dakwah tentu saja akan kembali di kesempatan yang akan datang. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan kasiran atas kebersamaannya. Ilalikah Wafiqa amanillah Bilahi hidayah wa taufik Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.